PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Ah, bagaimana dengan kesehatanmu, Wulan? Seta? Uh, saya sedikit pun tidak merasakan lagi gangguan pada tubuh dan gerak saya, ya. Demikian juga dengan saya, Eyang. Kesehatan saya sudah kembali seperti sedia kala. Ah, bagus, bagus. Ah, anak-anakku, dalam beberapa hari ini aku merasakan gangguan pada pemusatan pikiranku pada semati, Bahkan dalam tidur sekalipun. Uh, ah, yang memikirkan Raden Karmapala? Iya, kau benar Bulan. Kau benar. Kita tidak dapat terus duduk berdiam saja di kali jaga. Sementara Raden Karma Pala yang menjadi tanggung jawab kita dari padepokan Gua Larang ini, kini hilang dari tangan kita. Benar, Eyang. Kita harus mengadu nyawa dengan iblis itu. Tidak. Kita tidak akan mengadu nyawa, Saka. Kita akan berusaha merebut Raden Karma Pala darinya dengan segala cara. Kita harus berhasil. Karena Raden Karmapala pasti besar sekali artinya bagi kemenakanku Prabu Sana. Jadi apakah yang harus kita lakukan, Eyang? Kita akan mencarinya. Kita harus lebih dahulu menemukan tempat di mana jerangkong hidup itu bersembunyi. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. Eh, mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang mancur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Procol obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur cepat kerjanya, dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Procold memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Procold, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, pinter tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Kapankah kami harus berangkat, Eyang? Apakah saat ini juga? Ah, bersiap-siaplah. Ah, besok pagi-pagi kalian sudah harus segera berangkat. Dan untuk Musaka, kau diharapkan singgah di kota Rupada. Kota Rupada? Apakah ada hubungannya dengan perguruan pengemis tokat merah yang membawa surat tadi, Yang? Benar, surat tadi berasal dari Sariti. Dia mengharapkan kau datang ke sana. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mulas diare datangnya mendadak bikin kita bingung nabrak-nabrak. Stop, stop. Dengan intro stop. Intro stop. Pil stop trap. Obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop trap. Makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah, Sepasang, Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. dalam seri ke-56 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Hulan, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Margaret sebagai Intan Pandini, Bahar Mario sebagai Raden Setakling, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Dedi sebagai Kicamar, Hari Akik sebagai Wanayasa, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kicang Kara yang berhasil keluar dari kota raja dan meneruskan perjalanan di malam hari. Dua orang pemuda yang mencurigai ketika pelarian itu merampas buntalan permatanya, kemudian membunuh Kicang Kara dan istrinya. Dan Intan Pandini gadis yang cantik manis itu dibawanya. Akan tetapi, Intan Pandini berhasil diselamatkan oleh seorang tua berpakaian pengemis. Jika kakek mau berbaik hati, hmm. antarkanlah saya ke Gua Larang. Oh, ke Gua Larang? Iya. Oh, siapakah yang akan kau temui di sana? Saya mempunyai seorang kawan baik. Hmm. Kakang Saka. Uh, dia... Dia adalah salah seorang dari kelompok Ninsewu. Ah. Huh? Ning Sewu? Iya, aku mengenal mereka. Hmm. Mereka baik sekali padaku, terutama Kakang Saka. Ah, baiklah. Nanti akan ada yang mengantarmu ke sana. Ah. ah, ah, kita kuburkan dulu paman dan bibimu ini. Iya. Nanti kita bicarakan lagi masalah kepergianmu ke Gua Larang. Demikianlah laki-laki tua berpakaian pengemis itu membantu mengurus penguburan jenazah paman dan bibi Intan Pandini. Setelah selesai laki-laki tua yang nampak arif dan bijaksana itu mengajak Intan Pandini meninggalkan tempat itu. Uh, uh, akan kemanakah kita sekarang, Kek? Apakah kakek akan langsung mengantar saya ke Gua Larang? Hmm, uh, kita ke kota Rupada dulu. Uh, Baru nanti kau akan diantar ke Gua Larang. Uh, apakah hmm? bukan kakek yang mengantar ke sana? <laughs> Mungkin, nak. Tapi aku harus melaporkan dulu kemana aku harus pergi. Melapor? Ya. Kepada siapa, kek? Uh, lalu, kakek sendiri uh, siapakah? Oh. <laughs> Aku biasa dipanggil orang dengan panggilan Ki Camar Sulu. Ah. Dan aku adalah salah seorang anggota dari perguruan pengemis. Perguruan pengemis? Hmm, ya. Kami semua berasal dari Jawa. Dan sekarang datang ke Pasundan ini. Uh, uh, sudahlah, aku kira kau tidak perlu untuk mengetahui itu. Hmm? Ayolah, kita ke kota Rupada dulu. Ah, di sana nanti kau bisa beristirahat. <laughs> Kasihan sekali kau nak. Semalam-malaman kau tidak memejamkan mata sedikit pun. Ki Camar Surung, kakek pengemis yang telah menyelamatkan Intan Pandini, mengajak gadis itu menuju Rupada, sebuah kota besar di perbatasan kerajaan Galuh. Untuk mempercepat perjalanan mereka, di salah satu desa, kakek itu berusaha untuk mencari dua ekor kuda. Ini, kakek bisa mempergunakan kalung permata ini untuk mendapatkan dua ekor kuda. Ah, simpanlah nak. Aku bisa mendapatkan dua ekor kuda dari kawan-kawanku. Ah, kawan kakek? Hmm. Siapakah kawan kakek? <laughs> Tentu saja para pengemis. Nah, lihatlah. Ah, kakek memanggil pengemis itu? Ya, lihatlah. Orang itu menuju kemari. Ah. Ah, ah, apakah ada perintah untuk saya, Kicamar? Hmm. Carikan untuk kami dua ekor kuda. Cepat. Aku harus tiba di Rupana sebelum siang hari. Ah, baik, Ki. Bagaimana mungkin orang itu bisa mendapatkan dua ekor kuda, Ki? <laughs> dia dia dia hanyalah seorang pengemis. Apakah mm, dia ah, ah, Apakah kau mengkhawatirkan dia akan mencuri? Hmm? Ah. <laughs> Jangan khawatir, Nak. Kami banyak memiliki kuda dan juga kekayaan. Ya, walaupun kami ini adalah kelompok perguruan pengemis. Ah, ayo kita beristirahat dulu sebentar di bawah pohon itu. Ah, ah kuda yang kita butuhkan sebentar lagi akan diantarkan. Beberapa saat kemudian, Ki Camar dan Intan Pandini sudah berada dalam perjalanan berkuda. Ki Camar Sulung yang mengerti keadaan Intan Pandini menjalankan kuda tidak terlalu cepat dan kakek itu mengajak beristirahat manakala melihat gadis itu menjadi letih. Dan ketika matahari tetap berada di atas kepala, keduanya tiba di kota Rupada. Nah, kita sudah sampai. Itu dia tempatku. Ah, ayo, kau kebantu nak. Ah, ayo, mari kita masuk. Hmm, Ayo, Masuna. Ah, kenapa kau ragu-ragu? Apakah kau jijik masuk ke sarang pengemis? Saya, saya... Ayolah. Ayo, mari masuk. Jangan takut. Tidak akan ada orang jahat di dalam sana. Ayo. Baiklah. Baiklah, Kek. Intan Pandini yang semula ragu untuk masuk ke dalam rumah besar yang nampak agak kotor di bagian luar menjadi terperangah keheranan ketika melihat bagian dalamnya. Bagian dalam dari rumah itu tertata rapi, bersih, dan tidak kalah indahnya dari rumah seorang saudagar sekalipun. Cahaya matahari yang masuk dari jendela dipantulkan kembali ke dinding oleh alas lantai yang dilapisi oleh puluhan kulit harimau, hingga menimbulkan bias cahaya yang indah. Intan Pandini kembali menjadi ragu melangkah. Nah, ayo terus ke dalam, nak. <laughs> ah, kenapa kau kembali menjadi ragu? Hmm? Ah, lantai rumah ini terlalu bersih, Kek. Hmm. Sedangkan tubuh dan kaki saya belum lagi dibersihkan. <laughs> <laughs> Tidak apa, tidak apa. Ayo, masuklah. Nanti kau akan dapat membersihkan tubuhmu di dalam. Siapa itu, Kek? Oh, kau Sariti. Nah, mari, kemari, nak. <laughs> Aku membawa seorang tamu. Hmm. Siapa dia, Kek? Anak ini telah kehilangan keluarganya di tangan prajurit perampok dari Karang Sedana. Ah, Siapakah nama Mudi? Uh, ah, nama saya Intan Pandini. Ah, <laughs> dia sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Dan satu-satunya orang yang akan dibuatnya bergantung adalah kawannya yang tinggal di Gua Larang. Di Gua Larang? Uh, benar. Dia adalah Kakang Saka. Hah? Saka Palwaguna? Uh, ya, Kakang Saka Palwaguna. Dia adalah salah satu dari anggota kelompok Ning Sewu. Uh, apakah kau sudah mengetahui apa yang terjadi dengan padepokannya itu? Uh, mm, tidak. Ada apakah dengan padepokan Kakang Saka? Uh, tidak, tidak. Tidak ada apa-apa. Uh, sudahlah. Kau beristirahatlah di kamar itu. Jika kau ingin membasuh tubuh dan mencuci mukamu di belakang rumah ini, kau akan menemukan tempat mandi. Uh, ayolah, kuantar saja. Mari. Siang itu juga, Sariti memerintahkan salah seorang anggota dari perguruan pengemis tongkat merah untuk mengabarkan ke Kalicaga tentang Intan Pandini. Sementara itu Resi Wanayasa dalam beberapa hari ini terus saja diganggu oleh kegelisahan. Siang dan malam ia selalu memikirkan tentang keselamatan Raden Karmapala yang telah dibawa oleh jerangkong hidup. Dan ketika utusan dari Rupada datang mengabarkan masalah Intan Pandini, sang resi segera memanggil keempat murid-muridnya. Ah, bagaimana dengan kesehatanmu, Wulan? Seta? Uh, saya sedikit pun tidak merasakan lagi gangguan pada tubuh dan gerak saya, ya. Demikian juga dengan saya, ya. Kesehatan saya sudah kembali seperti sedia kala. Ah, bagus, bagus. Ah, anak-anakku. Dalam beberapa hari ini, aku merasakan gangguan pada pemusatan pikiranku pada semati, Bahkan dalam tidur sekalipun. Ah. Eyang memikirkan Raden Karma Pala. Iya, kau benar Bulan. Kau benar. Kita tidak dapat terus duduk berdiam saja di kali jaga. Sementara Raden Karma Pala yang menjadi tanggung jawab kita dari padepokan Gua Larang ini, kini hilang dari tangan kita. Benar, Eyang. Kita harus mengadu nyawa dengan iblis itu. Tidak. Kita tidak akan mengadu nyawa, Saka. Kita akan berusaha merebut Raden Karmapala darinya dengan segala cara. Kita harus berhasil. Karena Raden Karmapala pasti besar sekali artinya bagi kemenakanku Prabu Sana. Jadi apakah yang harus kita lakukan, Eyang? Kita akan mencarinya. Kita harus lebih dahulu menemukan tempat di mana jerangkong hidup itu bersembunyi. Nah, setelah itu baru kita memikirkan tindakan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita akan mencarinya bersama-sama, ataukah kita akan berpencar, Eyang? Kita akan berpencar. Itulah sebabnya. Aku tidak mengizinkan kalian untuk mengambil tindakan apapun jika berhasil menemukannya. Kau Seta dan Awu, pergilah ke arah selatan. Selidiki sampai ke dataran tinggi Parayangan dan kau bersama kakang Musaka ke arah utara. Selidiki di sekitar Haur Gelis, juga hutan Loyang. Kalau kau masih mempunyai waktu, selidiki sampai ke pantai utara. Sedangkan aku bersama Cempaka akan menyelidiki ke arah barat hingga ke Gunung Kendeng dan Gunung Halimun. Kapankah kami harus berangkat, Eyang? Apakah saat ini juga? Ah, bersiap-siaplah. Ah, besok pagi-pagi kalian sudah harus segera berangkat. Dan untuk Musaka, kau diharapkan singgah di kota Rupada. Kota Rupada? Apakah ada hubungannya dengan perguruan pengemis tokat merah yang membawa surat tadi yang? Benar, surat tadi berasal dari Sariti. Dia mengharapkan kau datang ke sana. Katanya ada seseorang yang ingin berjumpa denganmu. Ah, uh, ya, Intan Pandini. Intan, Intan Pandini. Pandini. Intan Pandini. Ada apa dengan Intan Pandini, Kakang? <laughs> Bagaimana aku tahu, Adi Bulan? Bukankah besok kau pergi bersama-sama aku? Kita lihat saja nanti. Uh, apakah Sariti tidak mengatakan lain-lain tentang gadis itu, Eyang? Ah, uh, tidak. Tapi anak itu hanya menulis Intan Pandini ingin bertemu dengan Kakang Musaka. Itu saja. Nah, beristirahatlah dan persiapkan segala keperluanmu untuk perjalanan panjang besok. Baik, Eyang. Baik, Eyang. Anda sedang mendengarkan Channel. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda dan bila Flu Andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Sementara itu, Anting Wulan dan Sakapal Waguna yang menuju ke arah utara terlebih dahulu singgah di kota Rupada yang memang berada di lintasan perjalanannya. Adi Wulan, kita telah tiba di perbatasan kota Rupada. Kita istirahat sebentar. Kota ini adalah kota terbesar di kerajaan Galuh sesudah ibu kota Galuh sendiri. Lihatlah perahu-perahu yang berlalu lalang di sungai Cimanuk itu Adi Wulan. Perahu-perahu itu membawa banyak dagangan dari banyak kota dan desa di sepanjang pinggiran sungai itu. Hei, eh, kenapa Adi Bulan? Kau tidak mendengarkan pembicaraanku? Adi Bulan. Kakang, kau berangkatlah sendiri. Aku menunggu di sini. Hei, eh, kenapa Adi Bulan? Kenapa kau jadi seperti ini? Uh, aku, aku khawatir mengganggu pertemuanmu dengan Intan. Bukankah surat itu hanya mengundangmu? <laughs> Jika cuma itu, bukankah kau dapat menunggu di lain ruangan saat aku bicara dengannya? Kakang, apakah kau mencintai Intan Pandini? Hmm. Ada apa, Wulan? Kenapa kau menanyakan hal itu? Jawablah, Kakang. Aku hanya ingin tahu, apakah Kakang mencintai Intan Pandini, gadis yang baru saja Kakang kenal? Entahlah, Wulan. Tapi yang jelas, aku Aku merasakan ada getaran yang lain saat aku berhadapan dan bertatap wajah dengannya. Apakah itu namanya cinta? Entahlah, aku tidak tahu. Aku tidak bisa menjawabnya dengan pasti. Hmm, lalu, apakah Kakang juga yakin bahwa gadis itu mempunyai perasaan yang sama seperti yang Kakang rasakan? Aku kira juga demikian, Wulan. Kami tidak pernah saling mengutarakan perasaan. Tapi kami dapat saling merasakan perasaan kami yang saling bertemu. Hmm. Ah, ayolah kakang, kita lanjutkan perjalanan kita. Aku akan ikut menemuinya. Jika kakang tidak merasa terganggu. Wulan, <laughs> Wulan. Masa aku masih saja menganggap kau pengganggu? Justru aku mengharapkan kau jadi perantara hubunganku dengannya. Heya, heya! Beberapa saat setelah kedua remaja Gua Larang itu memasuki kota Rupada, seorang pengemis telah memberikan tanda padanya untuk mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka berkuda melalui lorong-lorong yang tidak terlalu besar. Tibalah mereka di tempat mana Intan Pandini berada. Oh, kalian sudah tiba rupanya. Ah, mari, mari silakan masuk bulan, Kakang Saka. Bagaimana dengan lukamu, Sariti? Ah, sudah tidak lagi terasa. Berkat bantuan dari gurumu, Resi Wanayasa. Dan juga kakekku membantu menyembuhkan lukaku dengan tenaga murninya selama tiga hari berturut-turut. Ah, Sariti. Antarkan kami menemui kakek Pungkur. Kami hendak mengaturkan sembah bakti kami. Ah, kakek sudah hampir satu minggu lamanya pergi. Entah kemana. Dan tidak mengirim berita apapun pada kami di perguruan sini. Pasti ada sesuatu yang cukup serius yang sedang dikerjakannya. Hmm. Lalu di manakah gadis yang kau katakan dalam surat yang kau kirimkan kemarin, Sariti? Ah oh, ya, dia sudah menunggumu sejak pagi tadi, Kang. Temuilah, dia ada di ruang sebelah dalam. Masuk saja, terus ke dalam. Hmm, ah, aku... Ah, temui saja. Biarlah kami menunggu di sini. Baiklah, aku temui dia sebentar. Perlahan-lahan, kapal Waguna melangkahkan kaki melalui lorong-lorong panjang. Dan ketika tiba di sebuah ruang yang besar dan terbuka, pemuda dari Kuala Rang itu melihat seorang gadis yang sedang duduk sambil memandangi ikan-ikan yang sedang berenang di kolam dan membiarkan sebagian rambutnya yang panjang mengurai di tiup angin dan sebagian lainnya menyapu batu besar di mana ia duduk. Intan, akan Saka. Intan, apa yang terjadi dengan dirimu? Kenapa kau berada di tempat ini? Kakak, kakak. Ya Intan. Dengan siapa lagi? Aku harus menggantungkan diri hidupku ini. Kakak, tolonglah aku. Kau satu-satunya orang yang dapat kujadikan gantungan hidupku. Intan, apa yang terjadi dengan dirimu? Lalu, di mana paman dan bibimu? Keduanya telah mati dibunuh oleh prajurit Karang Sedana. Di kota raja, kini menjadi semakin tidak aman. Paman dan Bibi mencoba untuk meninggalkan kota raja. Meninggalkan Karang Sedana. Tapi kami gagal. Loh, Cing Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu Anda. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Brokol Sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol Brokol Sirup Produksi Kalbi Farma Intan Pandini menceritakan seluruh kejadian yang menimpanya Sampai ditolong oleh Ki Camar Sulu Saka Palwaguna berkali-kali menarik napas mendengar kemalangan yang kembali menimpa gadis itu Nah pendengar sekalian Apakah yang akan diperbuat oleh Saka Palwaguna? Dan apakah pemuda pendekar dari Gua Larang itu akan menunda tugas dari yang gurunya demi gadis yang menarik perhatiannya. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.